ini kembali kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji mempelajari serta menelaah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih di mana kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahallahu taala dan kita masih berada di dalam bab al-muraqabah bab tentang pentingnya merasa dan meyakini bahwa seorang hamba senantiasa dipantau dan diawasi oleh Allah Jalla Jalaluh Kita telah membaca dua hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini maka Kali ini kita akan membaca hadis yang ketiga. Wa yaqulu al-Imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a Hadis yang ketiga di dalam bab ini babul muraqabah datang dari sahabat Abdullah Ibn Abbas Al-Qurashi radhiyallahu taala anhuma seorang sahabat yang mulia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> seorang yang pernah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil Nabi mendoakan Ibn Abbas dengan doanya, Ya Allah, fakihkan anak muda ini dalam urusan agamanya dan ajari dia ilmu tafsir Al-Quran. Qala radhiyallahu ta'ala anhuma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu membonceng kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya di atas onta Nabi di depan kemudian Ibnu Abbas membonceng di belakang Dari hadis ini pun disebutkan oleh para ulama menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tawadu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabatnya. Membonceng bukan dibonceng. Biasanya orang-orang yang memiliki kedudukan orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi biasanya dibonceng atau diantar dan seterusnya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dalam kondisi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan beberapa pengajaran penting kepada sahabat Ibnu Abbas dan juga kepada semua kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang figur teladan di dalam hal at-tarbiyah wa ta'lim. Dalam hal tarbiyah wa ta'lim bagaimana perhatian, keseriusan dan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umatnya, mengajari sahabatnya membimbing mereka mengarahkan mereka kepada suatu yang akan bermaslahat untuk mereka di dunia dan di akhirat. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah sifatkan dirinya dan akhlak beliau di dalam Al-Qur'anil Karim. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, haris. Nabi itu di antara sifat beliau adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh, serius untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Dengan apa? Dengan at-ta'lim wa tarbiyah. Pengajaran dan pendidikan, bimbingan dan arahan kepada mereka. Nah, ini contoh bagi kita semuanya. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi. Kita ingin nanti mendapatkan syafaat Nabi, masuk di dalam surga bersama Nabi. Hendaknya kita meniru dan meneladani beliau alaihi salatu wasallam dalam semua sisi kehidupan beliau. Terkhusus dalam hal al-amal, dalam hal at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran-pengajaran Islamiyah di mana dalam setiap keadaan dan kondisi beliau selalu memperhatikan sahabatnya, memperhatikan umatnya, mengajari mereka. Maka di kesempatan ini ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pelajaran pelajaran penting kepada Ibnu Abbas dan kepada umatnya secara umum. Faqala maka Nabi menyatakan ya gulam Nabi memanggil Ibnu Abbas dengan menyatakan, "Ya gulam, wahai anak muda." Gulam itu anak-anak remaja yang hampir baligh. Anak-anak usia remaja yang hampir baligh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas ketika itu hampir balik, belum balik tapi hampir balik. Usianya kurang lebih 15 atau 16 tahun. Usia Ibnu Abbas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal sekitar 15 atau 16 tahun. Usia-usia remaja ya yang sangat kuat hafalan dan daya ingatnya, fisiknya yang kuat, maka Nabi SAW memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk membimbing sepupunya, membimbing sahabatnya dengan bimbingan-bimbingan yang terbaik. Maka Nabi menyatakan, "Ya gulam, wahai anak muda, Sengaja Nabi memanggil dengan panggilan ini untuk mengalihkan perhatian Ibnu Abbas kepada apa yang akan beliau sampaikan. Maka Nabi menyatakan, "Inni uallimuka kalimat." Sungguh aku benar-benar akan mengajari engkau beberapa kalimat penting, beberapa hal penting. Kalimat, "Inni uallimuka kalimat." Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi mengajari beberapa kalimat ringkas yang penting yaitu Nabi menyatakan ihfazillah yahfazka jagalah Allah Pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah berada di depanmu. Mana kalimat ini diterangkan oleh para ulama yaitu qauluhu ihfadillah ucapan pernyataan Nabi SAW jagalah Allah maksudnya adalah jagalah batasan-batasan syariat Allah. Jaga syariat Allah, jaga batasan-batasan hukum Allah. Jagalah perintah-perintahnya, jagalah larangan-larangannya. Itu maksud dari ihfazillah. Karena Allah Jalla wa Ala Maha perkasa, maha kuat yang sama sekali tidak butuh penjagaan dari hambanya. Allah tidak butuh kepada penjagaan hamba-hambanya secara fisik, tidak. Sehingga dimaksud dengan hifzullah, menjaga Allah adalah menjaga syariatnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu syariat Islam. Jagalah batasan-batasan hukum Allah baik perintah maupun larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan dan dijauhi. Demikian bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah ibadah kepada Allah. dan yang kau beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selainnya. Demikian bentuk penjagaan Allah. Maka balasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kamu. Allah akan menjaga kamu dalam urusan duniamu dan agamamu. Allah akan menjaga kamu dari sisi naam dunia dan akhirat. Allah akan menjaga badanmu. Allah akan menjaga fisikmu, ya senantiasa memberikan keamanan, kesehatan kepada dirimu. Dan Allah juga akan senantiasa menjaga engkau dari sisi agamamu, imanmu. Allah akan menjaga iman, amal, ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan senantiasa menjaga yaitu dengan membimbing kamu membantu, memberikan taufik dan hidayah kepadamu. Ini adalah balasan yang sangat besar. Balasan yang luar biasa bagi hamba-hamba yang senantiasa menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan hukum Allah. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Jagalah Allah, pasti Allah akan berada di depanmu. Yaitu Allah senantiasa akan berada di depanmu untuk membimbing kamu, mengarahkan, menunjuki kepadamu jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan. Demikian makna dari lafaz ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta tolong, maka juga minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dua kalimat ini yaitu meminta dan meminta tolong kepada Allah ini sebagai perwujudan dari penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika dia menjaga batasan-batasan hukum Allah, menjaga syariat Allah, maka dia tidaklah meminta kecuali kepada Allah tabaraka wa taala semata. Dia tidaklah meminta kecuali kepada Allah, baik meminta pertolongan atau meminta perlindungan atau meminta apa saja yang dia ingin minta. Minta kesehatan, meminta kesejahteraan, meminta kecukupan dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk mewujudkan penjagaan kepada Allah di dalam bentuk as-sual, dalam bentuk soal, meminta. Maka hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena meminta atau meminta tolong ini adalah salah satu bentuk ibadah. Meminta seorang meminta itu berdoa adalah bentuk ibadah yang mulia, yang agung. Maka hendaklah diperuntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan ini juga adalah bentuk pengajaran tauhid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya. Kita diajari untuk mentauhidkan Allah dalam semua bentuk ibadah, termasuk di dalam ad wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah dan seterusnya. Dari bentuk-bentuk permintaan berdoa, meminta tolong, meminta perlindungan, meminta keselamatan. Hendaknya semuanya diperuntukkan, dipersembahkan hanya kepada Allah, ditujukan kepada Allah Jalla wa ala semata. Apakah kemudian dari sini menunjukkan bosnya meminta kepada makhluk atau kepada selain Allah itu suatu yang tidak diperbolehkan secara mutlak maka kita katakan tidak artinya seorang meminta kepada makhluk dalam urusan-urusan yang memang diperbolehkan dalam hal-hal yang diperbolehkan itu suatu yang diperbolehkan dengan syarat dia senantiasa meyakini bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Apa yang dia dapatkan dari manusia itu adalah merupakan pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian. Maka as-su'al atau ad-du'a wal isti'anah ini adalah bentuk ibadah yang hendaknya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Wa alam annal ummata ketahuilah seandainya al ummah yaitu semua umat baik umat yang terdahulu ataukah umat yang sekarang hingga nanti muncul dan datang di akhir zaman jamaat, walaupun mereka seandainya berkumpul semua umat mereka berkumpul bersatu padu ala fauka bisyai'in untuk memberikan manfaat kepadamu mereka bekerja sama saling bahu membahu bersatu padu untuk memberi sebuah manfaat kemaslahatan kepadamu maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanfa'uka illa bi qad katabahullahu lak maka mereka sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu manfaat yang memang telah Allah takdirkan itu akan naam e, menimpamu atau akan kamu raih atau dapati manfaat tersebut. Dan sebaliknya wa ini ijtama'u ala ayyadurruka bisyai walaupun mereka semuanya bersatu padu untuk memberikan kemudaratan menimpakan bahaya kejelekan kepadamu maka sekali-kali mereka tidak bisa memberikan kejelekan atau menimpakan kejelekan itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan menimpamu ya kecuali sebuah kejelekan yang memang telah Allah takdirkan akan menimpa kamu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga kita semuanya kaum muslimin, kaum mukminin untuk beriman kepada takdir Allah. Untuk mengimani at-taqdir wal qada bahwasanya segala sesuatu itu ada terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah. Tidak ada satupun kejadian peristiwa di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang ada dan muncul di alam semesta ini kecuali dengan takdir Allah, kecuali itu adalah ketetapan dan takdir Allah. Allah yang menakdirkannya Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Termasuk apa-apa yang terkait dengan al-manfa'ah wal madarrah, manfaat dan madarrah. Kemanfaatan, kemudaratan, kebaikan, kejelekan, keberuntungan, kerugian, ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah takdir Allah yang wajib bagi setiap mukmin meyakininya, mengimaninya. Ketika dia mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah manfaat, maka hendaknya dia yakin bahwasanya itu adalah pemberian Allah dan takdir darinya. Dan ketika dia tertimpa sebuah musibah, kejelekan, kemudaratan dan yang semisalnya hendaknya juga dia yakin itu adalah datang dari sisi Allah dan itu terjadi berdasarkan takdir Allah yang telah Allah tetapkan dan Allah catat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sudah Allah tetapkan semuanya. Barakallahu fikum. Ini pun merupakan bagian dari menjaga Allah yaitu mengimani takdir, iman kepada takdir yang merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini dan diimani. Seorang beriman kepada takdir maka dia senantiasa akan menjaga Allah Subhanahu wa taala menjaga batasan-batasan hukum Allah. Dia senantiasa sadar dan yakin bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah, keputusannya dari Allah Jalla wa ala. Sehingga dengan itu, dengan iman kepada takdir wal qada pada takdir maka seorang senantiasa seorang hamba seorang mukmin senantiasa bersandar kepada Allah bertawakal kepadanya menggantungkan segala urusan dia harapan urusan dia dan harapan-harapannya dia gantungkan hanya kepada Allah azza wa jalla semata qala rufi'atil aqlam Wajah Fatih suhuf telah diangkat pena-pena dan telah kering buku-buku catatan amal tersebut. Buku ya dari catatan takdir sudah ya ditutup karena sudah kering ya pena-pena yang menulis eh, tinta yang kemudian ditulis catatan-catatan takdir itu sudah kering dan telah diangkat pena menunjukkan bahwasanya telah selesai pencatatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehingga ini keyakinan yang sangat penting, keyakinan yang wajib dan hendaknya diperhatikan dan diingat oleh setiap hamba terkait dengan iman kepada takdir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa wejangannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma selain beliau mengingatkan tentang kewajiban menjaga Allah, meminta kepadanya juga beriman kepada takdir karena ini permasalahan-permasalahan permasalahan yang sangat penting. Al-iman, beriman kepada takdir ini salah satu keimanan yang sangat wajib dan akan membuahkan buah yang sangat manis, buah yang sangat bagus dan sangat-sangat berfaedah bagi seorang mukmin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengomentari hadis ini dengan pernyataannya hadis hasanun sahih. Ini hadis yang uh, hasan dan sahih yang bisa diamalkan. Qala fi riwayati ghairi at tirmizi dalam riwayat selain dari Al-Imam At-Tirmidzi datang dengan lafaz ihfazillaha tajiduhu amamak. Nabi menyatakan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah senantiasa berada di depanmu. Maksudnya penjagaan Allah, taufik dan hidayah Allah, pertolongan Allah, bimbingannya senantiasa berada bersamamu di depanmu. Itu maksudnya. Bukan Allah berada di depannya, Bukan Allah zat Allah bersamanya, tidak. Karena Allah Jalla wa ala sebagaimana yang Allah kabarkan dia sendiri naam menyampaikan dan memberitakan dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa Allah tabaraka wa taala di atas arsy beristiwa di atasnya. Allah Maha Tinggi tinggi di atas makhluknya beristiwa di atas arsy-Nya. Sehingga makna dari Tajiduhu tujahak Mananya ini semakna dengan lafaz ini tajiduhu amamak engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah engkau berusaha untuk mengenali Allah di masa-masa senggang, masa-masa engkau dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sejahtera hendaknya engkau berusaha untuk senantiasa mengenal Allah, mengingat Allah. Ta'arraf. Engkau kenali Allah. Bagaimana mengenali Allah? Yaitu dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya yang kemudian dengan itu beribadah kepadanya dengan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya lillahi al asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah saja nama-nama yang maha indah. Maka hendaklah kamu berdoa dengannya. Baik doa al-mas'alah itu kamu minta kepada Allah, minta naam untuk mendapatkan ya diberikan kebaikan, maslahah atau meminta untuk dijauhkan dari kemudaratan atau kejelekan. Atau doa berupa ibadah. Engkau menunaikan ibadah kepada Allah itu adalah bagian dari doa. Maka ber, beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari al-iman wal ilm, ilmu dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika engkau kenali Allah Subhanahu wa taala di masa-masa lapang, di masa-masa bahagia, senang, gembira, ya'rif ka fi syiddah maka ketahuilah yakinlah Allah akan mengingat engkau, Allah akan nam menolong kamu di waktu syiddah, di waktu-waktu sulit, di waktu-waktu engkau sangat membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan membutuhkan bantuan dari Allah, maka di saat itulah Allah Jalla wa akan menolongmu. Allah akan kenali kamu. Ya, sehingga Allah bantu kamu di masa-masa yang kamu sangat membutuhkan bantuan Allah Jalla wa ala. Ini pun adalah makna dari makna ma'ani tauhid. Ya, salah satu makna tauhid yaitu hendaknya senantiasa kita mengenali Allah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di suatu kondisi, satu kesempatan yang kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, kita sangat mengharapkan agar Allah mengingat kita, membantu kita, maka di disitulah Allah Jalla ala akan membantu kita. Qala wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka <clears throat> dan ketahuilah bahwasanya ma akhta'aka lam yakun liyusibaka sesuatu yang yang belum ditakdirkan kepadamu maka tidak akan mengenai kamu ketahuilah sesuatu yang Allah tidak takdirkan dan tetapkan untuk menimpamu musibah yang Allah tidak tetapkan akan menimpa kamu, yakinlah kamu tidak akan mengenai musibah tersebut atau tidak terkena musibah tersebut. Ya, musibah itu tidak akan menimpa kamu. Dan sebaliknya wa ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang telah Allah tetapkan menimpa kamu dari berbagai musibah, maka tidak akan meleset. Ya, musibah itu tidak akan meleset darimu, pasti akan menimpa engkau ya mengenaimu dimanapun kamu berada dimanapun kamu pergi dan lari tidak akan meleset dari ketetapan yang Allah telah tetapkan barakallahu fikum ini juga adalah bagian dari al-iman biqadarillah iman kepada takdir wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraj ma'al karab dan ketahuilah bahwasanya pertolongan dan bantuan Allah itu akan senantiasa senantiasa datang dan ada bersama kesabaran. Akan datang dan turun pertolongan Allah bersama as-sabar ketika seorang itu ya sabar di dalam meminta kepada Allah, berharap kepada Allah dan sabar melakukan sebab-sebab datang dan turunnya pertolongan Allah. Demikian. Wa annal faraj ma'al karab. Demikian pula solusi atau jalan keluar itu akan senantiasa datang bersama al karab, bersama kesulitan, bersama naam musibah. Nah, artinya ketika seorang tertimpa musibah maka yakinlah pasti ada jalan keluar. Kapan itu ketika dia senantiasa berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, mencari jalan keluar itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Yakin, ya, jalan keluar solusi itu akan datang. Pasti. Nah, ini berita dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma'al usri yusra dan ketahuilah bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, "Fala yaghliba fala al-usru al-yusrain. Satu kesulitan itu tidak mungkin dan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syarah. Alam nasyrah. Ya. Naam innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Allah ulangi dua kali. Menunjukkan bahwasanya ketika ada sebuah kesulitan Pasti di sana ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan yang akan mengikuti satu kesulitan tadi. Sehingga tidak mungkin satu kesulitan itu akan mengalahkan dua kemudahan. Barakallahu fikum. Sehingga ini hadis Ibnu Abbas, hadis yang agung yang mana terkait dengan bab yang sedang kita pelajari yaitu al-muraqabah di mana seorang yang merasa, eh, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan yakin bahwasanya Allah memantau amaliah dia, gerak-gerik dia dan apa yang ada dalam kalbunya, maka hamba ini akan senantiasa menjaga Allah. Menjaga batasan-batasan hukum Allah. Tidak mungkin seorang hamba yang naam yang tidak merasa diawasi oleh Allah akan menjaga batasan-batasan Allah. Tidak mungkin. Ya. Ketika dia lupa dan lalai kepada Allah, maka dia akan melakukan apa saja. Berbeda dengan seorang yang senantiasa ingat dan sadar bahwasanya Allah mengawasi dia, memantau dia, mengetahui isi hatinya dan akan membalas amalannya, maka dia senantiasa menjaga batasan-batasan Allah karena dia takut kepadanya dan karena dia mengharap pahala darinya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.